الحمد لله Alhamdulillahirabbil Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini. Allah Subhanahu wa taala kembali pertemukan kita di majlis ilmu. Mudah-mudahan majlis kita di malam hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi sebab kita semua dimasukkan ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Nah, Ikhwani wa akhwati fil rahimani wa rahimakumullah melanjutkan pembahasan kita dalam kitab Al-Usul min Ilmi Al-Usul karya Syekh Muhammad bin Salih al uthaymin al uthaymin rahimahullah taala. Setelah beliau menjelaskan tentang pembahasan al-'am sesuatu yang umum dari dalil baik dari Al-Qur'an dan sunnah Nabi SAW alaihi wasallam berikutnya kata beliau rahimahullah taala al-khas pembahasan tentang khas pengkhususan atau kekhususan. Nah, Al-khasu lugatan diddul ammi. Khas ya, sesuatu yang khusus itu secara etimologi, secara bahasa lawan dari kata al-am, lawan dari kata umum. Nah, Masya Allah Ta'ala. Wastilahan, adapun secara istilah, khas itu bermakna al-lafzud dalu ala mahsurin بشخص أو عدد كأسماء الأعلام والإشارة والعدد nah. Adapun secara istilah khas sesuatu yang khusus itu yang khas itu adalah lafat yang menunjukkan ya, kepada makna yang terbatas sesuatu yang terbatas baik tentang seseorang atau orang-orang individu tertentu atau tentang bilangan yang terkait dengan bilangan jumlah. Nah, ke asma'il a'lam seperti nama-nama orang. Ya, kata benda wal isyarah dibikin pula uh, kata isyarat wal adat dibikin pula al adat jumlah atau bilangan. Nah, fa biqaulina ala mahsurin al-am. Keluar dari ucapan kami dari definisi yang kami sebutkan ala mahsurin lafat yang menunjukkan ala mahsur pada sesuatu yang terbatas keluar darinya adalah al-am kalau al-am yang enggak terbatas ya bermakna umum nah Masya Allah Ta'ala Nah Wat-takhsisu lughatan diddut ta'mim dan pengkhususan secara bahasa adalah lawan dari kata pengumuman ya. Jadi ada kata al-khas, ada kata at-takhsis. Kalau khas khusus. Kalau takhsis pengkhususan. Nah, lawan dari al-khas adalah al-am. Lawan dari at-takhsis adalah at-ta'mim. Nah, takhsis dari kata khassasa yukhassisu takhsisan. Lawannya dari, adalah at-ta'mim dari kata ammama yu'ammimu ta'miman. Nah. Masya Allah taala. Baik. Sesuatu yang khusus, ikhwani wa akhwati fil rahimani wa rahimakumullah. Nah, itu terbagi menjadi menjadi dua. Ada khusus khususun mutlak, ada khususun nisbi. Ada khusus khususun mutlak, ada khusus al khususun nisbi. Ada khusus yang sifatnya nisbi relatif. Nah, akan datang nanti insyaallah taala rinciannya. Ya. khusus mutlak seperti uh, eh, al Afrod atau al asma nama-nama orang Zaid umpamanya atau Amr ini khusus. Ya, ini khusus. Nah, tidak mungkin di, di, ditaksis. Ada orang namanya Zaid, tidak mungkin kita mengkhususkan dari kata Zaid itu ya sesuatu yang dikhususkan lagi dalamnya nggak, nggak bisa karena kata Zaid itu memang sudah khusus. Nah, ini khusus mutlak. Ada namanya khusus nisbi. Ya, khusus nisbi. Ya, seperti uh, firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ulatul ahmali ajaluhunna ayyadu'na hamlahun." Nah, wa ulatul ahmali ajaluhunna ayyadhana hamlahun. Dan wanita-wanita yang hamil itu batas waktu iddah mereka adalah ketika mereka uh, melahirkan. Nah, ketika mereka sudah melahirkan. Begitu melahirkan, ya itu sudah batas sucinya. Nah, dan ini khas, uh, khas khusus nisbi Ya, jika dibandingkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 228, Allah berfirman wal mutallaq wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Thalathata quru. Dan wanita-wanita yang ditalak ya, ditalak oleh suaminya, maka mereka tidak boleh langsung menikah kecuali harus menunggu, menunggu. Yani masa iddah itu eh, selama thalathata quru. Thalathata quru, selama tiga tiga kali quru. Nah, maka datang nanti insyaallah taala rinciannya. Nah. Masyaallah taala. Tapi khusus di sini khususnya nisbi. Baik. Berikutnya kata beliau rahimahullah taala masih tentang definisi taksis ya. Tadi kita sebutkan taksis secara bahasa lawan dari kata ta'mim. Nah, sedangkan secara istilah, secara terminologi, makna taksis itu adalah ikhraju ba'di afrodil ammi. Ikhraju ba'di uh, ikhraju ba'di afradil ammi mengeluarkan sebagian afrad sebagian individu atau sebagian anggota dari sesuatu yang umum tersebut. Nah, Masya Allah Ta'ala. <coughs> Contoh, kalau kita katakan, Qama Zaidun. Zaid telah berdiri. Ini khusus. Enggak semua orang berdiri. Yang berdiri siapa? Hanya Zaid saja. Nah, ini namanya khas, khusus. Nah, tapi kalau kita katakan akrim akri akrimit tolabata illa zaidan. Hendaknya umpamanya saya saya suruh seseorang, ya saya suruh uh, seseorang umpamanya saya katakan muliakanlah para penuntut ilmu itu ya illa zaidan kecuali zaid. Ya, ini namanya apa? Taksis pengkhususan. Saya perintahkan ya, orang ini untuk memuliakan para penuntut ilmu tersebut Kecuali siapa? Kecuali si Zaid saja. Nah, jadi ada, ada beda antara khas dan taksis. Nah, Masya Allah Ta'ala. Karena kita telah mengeluarkan Zaid dari hukum umum. Mengeluarkan Zaid dari hukum umum. Sedangkan kata tadi, eh, sebelumnya, contoh khas tadi, Qama Zaidun. Zaid telah berdiri. Ini khas, tidak ada pengkhususan. Karena memang yang disebutkan hanya hanya Zaid saja. Nah, jadi makna dari taksis itu adalah ikhraju ba'di afradil am mengeluarkan ya sebagian uh, anggota dari sesuatu yang umum. <coughs> Tadi ya, kita keluarkan Zaid. <coughs> Saya katakan uh, muliakan Nah, mulat, muliakan para penuntut ilmu kecuali Zaid. Ya. Zaid Zaid ini ya, bagian dari penuntut ilmu Nah, saya katakan muliakan para penuntut ilmu itu kecuali Zaid. Ketika saya keluarkan Zaid, ini namanya apa? Mengeluarkan anggota. Tadi Zaid ini masuk dalam apa? Keumuman, atau tolabah masuk dalam keumuman. Nah, begitu saya keluarkan Zaid, saya kecualikan Zaid, berarti apa? Si Zaid ini sudah saya taksis, saya khususkan, saya keluarkan dia dari apa? Dari keumuman. Ini makna dari taksis, mengeluarkan sebagian afrod jadi sebagian anggota ya, yang bagian dari keumuman afrodil am nah masya Allah taala baik jadi sudah kita pahami apa itu am uh, afwan apa itu al khas dan apa itu at takhsis kalau al khas ya sesuatu yang khusus kalau takhsis pengkhususan nah pengkhususan iya Baik, sebelum kita masuk ke uh, penjelasan berikutnya, ikhwani wa akhwati fil rahimani wa rahimakumullah. Yang dimaksud dengan taksis di sini, ya, ada khitab am, ya, khitab am, dalil umum, baik dari Al-Quran atau Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, Kemudian setelah itu datang khitab yang kedua. Ya. Baik dalil dari Al-Quran atau sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengkhususkan khitab am tadi. Nah, yang mengkhususkan khitab khitabul am. Contohnya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 228. Ayat 228 wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Nah, wanita-wanita yang di talak oleh suaminya itu mereka harus menunggu diri mereka harus menunggu ya masa iddahnya itu salah satu kuru tiga kali kuruk nah adapun makna kuruk dalam surah al-baqarah 228 ini ada uh, perbedaan pendapat di kalangan para ulama secara garis besar ada dua pendapat yang pertama kuru yang dimaksud di situ adalah at-tuhur Nah, yakni masa suci. Masa masa suci. Nah, ini uh, pendapat Imam Malik demikian pula Imam Syafi'i rahimahullah taala. Nah, jadi kalau ada ada ada perempuan ya. Kalau perempuan itu sudah tiga kali haid ya. Pada haid yang ketiga anggaplah biasa anggaplah biasanya eh, haidnya itu tujuh hari umpamanya Begitu dia masuk haid yang ketiga, eh, tiga kali haid, haid pertama, haid kedua, haid ketiga. Masing-masing haid ini biasanya kebiasaannya tujuh hari umpamanya. Tapi sekarang kita anggaplah dia sudah pada haid yang ketiga. Begitu dia haid yang ketiga, ya, begitu dia haid yang ketiga, maka ini sudah kita katakan apa? Dia sudah suci. Dia sudah suci karena dengan dengan adanya haid tersebut menunjukkan rahimnya kosong, tidak ada tidak ada isinya. Nah, dan boleh untuk dinikahi. Nah, berbeda Ya dengan uh, apa namanya pendapat yang kedua, ya, mereka mengatakan yang dimaksud dengan salah tata kuru maksudnya tiga kali haid. Tiga kali haid berarti harus selesai haidnya. Bahkan sebagian ulama menambahkan ya hatta uh, tagtasila minha. Nah, hat, ha, ha, harus dia selesai dari haidnya tersebut sampai dia selesai mandi. Barulah dianggap apa? Tiga kali haid. Nah, selesai sampai selesai haidnya. Dan ini uh, pendapat al Abu Hanifah rahimahullah taala dan uh, asahur riwayatain Eh, pendapat yang paling kuat atau riwayat yang terkuat eh, yang paling sahih dari riwayat pendapat al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala. Nah. Masya Allah taala. Baik. Perhatikan firman Allah dalam surah Al-Baqarah 228, "Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru." Nah, ini mencakup ini berlaku umum ya, mencakup wanita-wanita yang ditalak baik dia hamil atau tidak hamil. Ya, baik dia hamil atau tidak hamil. Kemudian datang ya khitab berikutnya ya, pada surat At-Talaq ayat 4. Surat At-Talaq ayat 4 yang mentaksis yang mengeluarkan sebagian afrodul am pada ayat surah Al-Baqarah 228. Firman Allah Subhanahu wa taala wa ulatul ahmali ajaluhunna ayyadhana hamlahun. Wanita-wanita yang hamil ya batas uh, iddah mereka adalah ketika mereka telah apa? Yadhana hamlahun, telah melahirkan melahirkan anaknya. Nah, melahirkan kandungannya maksudnya. Nah. Masya Allah taala. Baik. Jadi sudah kita bahas tentang eh, al-khas, at-takhsis, berikutnya wal muhasis kata beliau, wal mukhassisu bi kasri sadi. Wal muhasis dengan mengkasrah sadnya, al muhasis Ya, jangan dibaca al-mukhassas, tapi al-mukhassis. Nah, al wal mukhassis kata beliau adalah fa'ilut takhsis wa huwa syari'. Wal mukhassis fa'ilut takhsis wa huwa syari'. Sedangkan al mukhassis ya, yang mengkhususkan. Jadi ada khas khusus, ada takhsis pengkhususan, ada al mukhassis yang mengkhususkan. Nah, Masya Allah Ta'ala. Wal mukhassis, kata beliau, Ya. Wahwa syari' fa'il taksis. Pelaku pengkhususan. Dialah yang mengkhususkan. Nah, wahwa syari' dan dialah asyari' ya pembuat syariat. Nah, kalau kita sebutkan eh, apa namanya? syari' maka di, kita itlakan ya, al mukhasis pada dua makna. Yang pertama syari, syari di sini yang dimaksud adalah Allah Subhanahu wa taala, yakni ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an atau mencakup juga Rasulullah SAW dalam hadis-hadis beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini makna yang pertama. Ya dari kata al-mukhassis. Bisa juga kita memaknai dengan makna yang kedua. Al-mukhassis yang dimaksud di situ adalah ad-dalil, dalil. Nah, dalil di sini yang dengannya tercapai atau terjadinya taksis pengkhususan. Nah, itulah firman Allah Subhanahu wa taala ayat-ayat suci Al-Qur'an atau hadis-hadis Nabi sallallahu sallallahu alaihi wasallam. Nah, Masya Allah Ta'ala. Iya. Baik. Jadi ada al-khas, ada taksis, takhsis ada al-mukhassis. Nah, al-mukhassis pelaku taksis, pelaku yang mengkhususkan. Wahwa syari itulah dialah dialah uh, pembuat syariat. Baik Allah Subhanahu wa taala atau eh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa yutlaqu ala dalil dan juga diitlakkan makna mukhassis ini pada kata ad-dalil ya alladzi hasala bihi at-takhsis yang dengannya terjadinya pengkhususan tersebut nah Masya Allah taala jadi eh, yang yang mukhassis yang mengkhususkan itu bukan kita ya bukan kita bukan pula eh, yang lainnya tapi yang mengkhususkan itu siapa yang mengkhususkan adalah Allah Subhanahu wa taala ya atau rasulnya. Nah, yang biasa juga ditelakkan dengan dalil. Jadi mengkhususkan yang mengkhususkan itu harus apa? Harus dalil. Nah, harus dalil. Kalau ada dalil umum ya, bagaimana supaya dalil umum ini bisa menjadi khusus? Ya, yang mengkhususkannya adalah dalil juga. Nah, Masya Allah taala. Baik. Wa dalil takhsis nau'ani. Dalil takhsis itu, dalil pengkhususan itu ada dua jenis. Ya. Yang pertama mutasilun dan yang kedua wa munfasilun. Yang kedua adalah munfasil. Nah, yang pertama mutasil, yang kedua adalah munfasil. Apa itu uh, al-muttasil? Kata beliau fal muttasilu ma la yastaqillu bi nafsihi. Kalau eh, dalil taksisnya dalil taksis dalil yang mengkhususkan dalil yang umum ya dalil taksis ini terbagi menjadi dua. Ada yang mutasil. Kalau mutasil itu malayas takildu binafsihi. Dia tidak bisa berdiri sendiri. Ya, dia tidak bisa berdiri berdiri sendiri. Nah, artinya dia tidak terpisah dari dari dalil tersebut. Nah, masya Allah taala. Ya. Yang kedua wal munfasil. Al munfasil kata beliau malah la yastaqillu ma ma yastaqillu binafsihi. Kalau dalil taksis yang munfasil itu adalah dalil taksis yang bisa berdiri sendiri. Nah, berdiri sendiri. Tidak ada kaitannya atau terpisah dari uh, dalil yang ditaksis, dalil umum yang ditaksis. Nah, <coughs> masya Allah taala. Sekarang kita lihat eh, contoh yang disebutkan oleh beliau rahimahullah taala. Ya. Faminal Faminal faminal mukhas faminal mukhassisil muttasil dan diantara dalil taksis ya, yakni al mukhassis yang mengkhususkan yang sifatnya mutasil, sifatnya tersambung. Awalan, ya perhatikan kata beliau wamin wamina waminal mukhassis al al muttasil waminal mukhassis al muttasil min di situ famin min di situ min uh, litab'id litab'id di antara di antara bagian mukhassis muttasil itu ya yang beliau sebutkan artinya beliau nggak sebutkan semuanya beliau sebutkan sebagiannya saja nah masya Allah taala awalan yang pertama al istisna ya al istisna mukhassis yang pertama itu adalah al-istisna. Dalil dalil dalil takhsis, dalil takhsis, dalil takhsis al-muttasil yang pertama adalah al-istisna. Ya, al-istisna itu artinya pengecualian, wa huwa lughatan uh, minastani. Nah. Masya Allah taala. Wa huwa rad wa huwa raddu syai'i ila ba'dihi. Dari kata astani astani dari kata astani atau astaniyu yaitu mengembalikan sebagi mengembalikan sebagian sesuatu ya bagian sesuatu kepada sebagiannya. Nah, kasaniyil habli seperti saniyu al habli. Nah, masya Allah taala. Baik. Itu secara istilah. Adapun secara uh, itu secara bahasa, secara etimologi. Adapun secara istilah, secara terminologinya, Wastilahan kata beliau, ikhraju ba'di afradil ammi bi illah au ihda akhawatiha. Adapun secara istilah ya, dalil takhsis, dalil dalil takhsis, dalil takhsisil muttasil, dalil atau dalil mukhassis yang sifatnya muttasil adalah ikhraju ba'di afradil am bi illa au ihda akhawatiha mengeluarkan sebagian ya sebagian eh, anggota umum ya anggota sesuatu anggota sesuatu yang bagian dari keumuman ya dikeluarkan dengan apa dikeluarkan dengan kata illah atau ihda akhwatiha atau saudara-saudara illah nah, akhwati illah ya hasya kalla goiru uh, eh, apa ada nah itu akhwati illah nah ini dibahas dalam uh, pembahasan nahu dalam bahasa Arab. Nah, kaqaulihi ta'ala seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Innal insana lafi khusrin." Ya, wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. <coughs> seperti firman Allah Subhanahu wa taala, demi waktu atau demi masa atau demi waktu asar sesungguhnya al insan lafi khusrin sungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian perhatikan kata al insan kata al insan nah kata al insan di situ ya ini ber, e, bermakna umum nah bermakna bermakna umum ya semua semua semua insan semua manusia itu berada dalam dalam kerugian. Nah, Masya Allah Ta'ala. Karena al-insan mufrad, mufrad, insanun mufrad. Tapi dia di, di, di, di didatangkan alif lam, maka dibacalah al-insan. Sedangkan al, al, al, al, uh, alif lam, pada kata al-insan itu adalah alif lam uh, al-jinsiyah. Alif lam al-jinsiyah. Nah, yang bermakna umum. Yang bermakna umum. Jadi semua manusia berada dalam kerugian. Ke kemudian datang uh, taksis pengkhususan illalladzina amanu kecuali orang-orang yang beriman. Nah, maka ini adalah istisna. Istisna ini pengecualian, maka bermakna apa? Taksisul umum, pengkhususan dari sesuatu yang umum. Tadi disebut secara umum. Semua manusia dalam apa? Dalam kerugian. Apakah betul semua manusia dalam kerugian? Iya. Illa kecuali ada ya, datang pengkhususan, mengkhususkan. Jadi nggak semua nggak semua manusia itu dalam kerugian. Ada orang-orang yang tidak rugi. Siapa mereka? Ada taksis. Illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis Kecuali orang-orang yang beriman, beramal soleh, saling wasiat, ya saling menasihati di atas ke, ke, kebenaran dan saling nasihat menasihati di atas di atas kesabaran. Ya, ini taksis. Ya. Pengkhususan dari kata al-insan tadi. Ya, jadi mereka-mereka ini khusus Ya. Sebelumnya disebutkan semua manusia secara umum semua dalam kerugian. Kemudian ditaksis. Datang taksis ya. Dalil taksisnya adalah uh, al-istisna. Nah, ini dalil taksis al-muttasil. Dalil taksis al-muttasil. Ini uh, dalil dalil dalil pengkhususan yang tersambung langsung dalam satu dalam satu surat, satu paket. Nah, Masya Allah Ta'ala. Ini disebut juga eh, apa namanya? Uh, dalil apa namanya? Uh, sesuatu yang muttasil, sesuatu yang tersambung satu paket dengan dengan sesuatu yang di, ditaksis dalil umumnya. Nah, masya Allah taala. Kemudian kata beliau, fakhraja biqaulina keluar dari ucapan kami bi illa au ihda akhawatiha dengan illa atau atau saudara-saudara illah ya tadi disebutkan illa saudaranya hasya kalla goir goira atau goiru dan ada ini semua bermakna illa kecuali nah artinya itu saudara-saudara illa maksudnya sama maknanya dengan illah nah masya Allah taala keluar darinya adalah at-takhsis eh, bisyarti wa ghairihi nah keluar darinya at-takhsis pengkhususan dengan syarat atau yang yang semisal dengannya. nama akan datang nanti uh, tentang uh, pembahasan tersebut insyaallah taala. Nah, Nah, ini diantara uh, eh, contoh dari uh, taksis uh, mutasil atau nah at taksis al mutasil Contoh at-taksis al-munfasil tadi kita sudah sebutkan uh, firman Allah Subhanahu wa taala tentang eh, wanita-wanita uh, yang telah ditalak. Surah Al-Baqarah ayat 228, ya taksisnya datang terpisah pada surat At-Talaq ayat 4. Firman Allah Subhanahu wa taala wa ulatu wa ulatul ahmali ajal ajaluhunna ayyadhna hamlahun. Nah. Masya Allah taala. Baik. Sampai di sini pembahasan kita. Ya. Insya Allah selanjutnya kita akan masuk dalam pembahasan syurutul istisna. Syurutul istisna. Syarat-syarat pengecualian. Syarat-syarat pengecualian ini istisna, ini taksis bi adatil istisna atau dalil taksisnya adalah al istisna pengecualian. Ah, nanti dalam eh, pengecualian pengecualian itu ada syarat-syaratnya. Ini akan dibahas secara rinci oleh beliau rahimahullah taala pada pembahasan berikutnya. Nah, Allah taala alam ini dapat kita sampaikan. Mudah-mudahan e, bermanfaat. Kita berdoa dan memohon kepada Allah semoga Allah beri taufik kepada kita semua untuk selalu istiqomah di atas agamanya, istiqomah dalam menuntut ilmu agamanya dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita semua untuk meraih husnul khatimah di akhir kehidupan kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita semua dalam surganya sebagaimana Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita di majelis ini. Amin ya rabbal alamin. Wallahu taala a'lam. Sallallahu ala nabi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita tutup majelis kita dengan doa kafaratul majelis.